Enam. Tarbia Ini ya, ini hak seorang anak, kewajiban seorang orang tua hendaklah dia memberikan satu tarbia pendidikan pendidikan agama pendidikan yang nanti akan bermanfaat di dunia dan di akhirat bukan sekedar pendidikan umum sekolah umum yang nanti adalah arahnya untuk mensukseskan dunianya untuk mencari pekerjaan dan ini sangat banyak ya tak kalah manusia tabiat mereka dan condongnya, condongnya kepada hawa nafsu kepada hal-hal yang apa kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya adalah dohiria yang dilihat oleh mata kita senang mereka kalau anaknya kerja di apa sebagai pegawai apakah pegawai guru apakah seorang yang dia pegawai kerja di bank ataukah kerja di kantor-kantor pemerintahan nah mereka sangat senang sukses ini menurut mereka sangat senang dan gak memperhatikan masalah terbiah tentang agamanya bagaimana ahlaknya, bagaimana adabnya. Yang penting bagaimana anak saya kerja dan mendapatkan enam apa uang sebanyak-banyaknya. Nah ini, ini kecenderungan manusia terpiah mereka ke arah sana. Dan ini sungguh sangat disalahkan karena di sana ada yang lebih terpenting Sebagaimana telah Allah firmankan, ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Kemudian keluarga-keluarga kalian. Jaga diri kalian. Istri-istri kalian. Anak-anak kalian. Ini dari adabnya Allah. Dari apinya Allah Ta'ala yang panas disiapkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Nah nih. Jadi hendaklah seorang orang tua memperhatikan anaknya masalah tarbiyah. Tarbiyah din. Tarbiyah masalah agama dan juga taswiyah ya pensucian, pendidikan dan pensucian. Dari akhlak-akhlak yang rusak, dari akidah-akidah yang rusak. Kemudian juga wayambah lil walid. Kita ulang sedikit ya. Dan sepantasnya juga bagi seorang bapak untuk sin, ayuh ayuh sinas mat Ayuh sinas mabnihi untuk memberikan nama yang baik ini ya seorang bapak atau seorang ibu hendaklah dia memberikan nama yang terbaik dan kemudian yauqa anhu apa rekoan ya di sembelihkan seekor kambing ketika anaknya laki-laki dua kambing ketika perempuan anaknya satu ekor kambing ini Indahlah orang tua demikian ketika dia punya anak memberikan nama yang baik, memberikan akal dan ini adalah hak mereka yang sepantasnya untuk kita sebagai orang tua untuk menunaikannya. Haida <clears throat> balahot sab'a sinin. Dan apabila telah sampai umurnya yaitu tujuh tahun. amarohu bisolati. Dan orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk sholat ini ini takal anaknya sudah sampai tujuh tahun <clears throat> perintah orang tua perintah seorang umi atau aba kepada anaknya untuk sholat dan juga khitan ya untuk di khitan nah faida jawa jahu dan apabila telah balik nah maka orang tua apa untuk menikahkannya Nah ini, ini apa terakhir kita bahas kemarin masalah tarbiyah, ya hak seorang anak, kewajiban seorang orang tua untuk menaikkan kewajibannya yaitu mendidik anaknya. Karena ini adalah hak mereka yang sepantasnya kita sebagai orang tua untuk menaikkan hak tersebut. <clears throat> Kemudian wa amma hukukul mamluk Coba ikra Yakub. istirah, istirah.

Nah, kemudian yang terakhir masalah hak-hak, hak tetangga, ya, hak kerabat karib kita, dan hak seorang anak. Kemudian yang terakhir adalah hak al-mamluk. Ini ya, hukukul mamluk. Hamba sahaya. Ini ya, hamba sahaya perbudakan. 6. Yang ini dia tinggal di majikannya. 6. Seorang budak hamba saya yang tinggal di majikannya. Maka haknya adalah fa'an imahu. Dia apa? Diberi makan seorang majikan yud'imahu memberikan makan kepada hamba tersebut kepada budaknya dan juga wayaksu apa yakni memberikan libas ini yang memberikan pakaian perhatikan wala yukallifahu ma la yatik dan tidak membebani kepadanya apa-apa yang tidak mampu. 6. Ini. Jadi siapa yang tinggal di rumah kita tarolah ya kalau bukan hamba saya kalau zaman sekarang nggak ada perbudakan nah zaman sekarang nggak ada perbudakan <clears throat> dan yang ada adalah orang-orang yang tinggal bersama kita kemungkinan kalau ada ya kalau kalau ada nah kalau ada nah diperhatikan bagi seorang ya yang dia mungkin walinya yang dia sebagai apa kepala rumah tersebut ternyata di rumahnya ada yang tinggal sebulan sebulan sebulan dan memang dia sudah dia asuh enam mungkin sudah diangkat sebagai anaknya atau mungkin diangkat untuk membantu pekerjaannya. Nah, maka di sini adalah tugasnya seorang apa kepala rumah tersebut. Dia memperhatikan kebutuhannya, memberi, memberikan ke pakaian-pakaian yang ia butuhkan. Jangan kemudian dilantarkan begitu saja. Dikasih makan, diberikan pakaian, diberikan sesuatu yang ia memang dibutuhkan. Nah, nah ini sebagian mungkin keponakan tinggal di bibinya di rumahnya bareng terus sama-sama. Nah ini sebagai seorang paman atau seorang bibi, nah memperhatikan keponak kanya tersebut. Diperhatikan kebutuhannya, diperhatikan mungkin makanya dan tidak membebani kepadanya satu yang tidak mampu. Walaian duro ilaihi bi anil isdiro dan janganlah enam jangan sampai dia melihat seorang majikannya melihat kepadanya dengan apa bi anil isdiro dengan mata penglihatan yang jijik isdiro jijik ya biasanya seorang majikan merasa paling mulia dan seorang hamba saya itu memang rendah ya menurut mereka menjijikan dirinya paling mulia dia paling hina dina nah pada seandainya kalau dia orang yang muslim seorang budak hamba saya yang dia muslim bertakwa kepada Allah Ta'ala nam ini akan kebalikannya dia akan lebih mulia akram indallahi askakum <clears throat> lebih mulia daripada majikan tersebut kalau hatinya adalah hati yang memang dipenuhi dengan keimanan coba dulu kita ingat kisahnya atau Ibn Abi Robah seorang budak ya seorang budak Ethiopia yang rambutnya keriting hitam kecil pendek ini dihinakan nanti hinakan tapi ketika ada keimanan ketika ada Islam dia masuk ke dalam Islam Bagaimana derajat beliau yang dulunya dihinakan, yang dulunya direndahkan serendah-rendahnya menjadi diagung-agungkan. Bahkan seorang khalifah, Nam Abdul Malik, beliau mencari-mencari di mana orang tersebut ingin tanya masalah agama ketika haji apa mencari atau bin Abi Robah seorang khalifah, seorang presiden meneruskan nomor satu pada waktu ter, pada waktu tersebut, pada waktu itu dia paling enam orang pertama di dunia mencari enam atau bin Abi Rabah. Demikian. mulai yundur dan jangan melihat ya seorang apa seorang majikan atau seorang yang dia sebagai pimpinan keluarga melihat Nah mungkin melihat pembantunya, melihat yang tinggal di, bersamanya, dia melihat dengan merasa jijik dan dirinya merasa paling mulia. Wa an zulalihi dan hendaklah nam memaafkan dari tergelincirannya beberapa tergelinciran satu kesalahan-kesalahan seorang hamba saya tentunya punya salah dengan juga yang tinggal bersama kalian tentunya punya salah maka dimaafkan. Bersamaan itu juga nam bidzakarallaha inda zulalihi nafsihi. Agar supaya nam dia mengingat Allah. Majikannya mengingat Allah taala dari apa? Tentang kesalahan-kesalahan dirinya. Jangan cuma melihat kesalahan budaknya, nam melihat kesalahannya pembantunya, tidak tapi juga dia senantiasa juga introspeksi diri tentang kesalahan yang memang ia lakukan demikian fayafu roja'a ya'fu Allah taala anhu mengharapkan maaf ya mengharapkan ampunan magfirah Nah, malah mengampuni, maaf, maafkan darinya apa yang ia perbuat ini hukul hukukul mamluk itu hak-hak hamba sahaya enam seorang budak atau mungkin nama masuk di dalamnya adalah ketika apa masuk seorang yang tinggal bersama kalian dan ini jaminan ada pada diri kalian ya sudah saya tanggung kehidupannya maka betul-betul antum apa memperhatikan masalah kehidupannya masalah makannya masalah pakaiannya dan tidak membebani kepadanya dengan yang tidak mampu dan juga tidak melihat dirinya paling mulia dan dia apa rendah. <clears throat> Baik. Ini akhir pembahasan masalah hak-hak kepada manusia. Dan kita akan masuk bab yang baru itu masalah al-uzlah. Nah, al-uzlah apa uzlah? Eh? mengasingkan diri ya bab al-uzlah ini bab yang paling terbaru taib ilahuna wa alam bisawab <clears throat>